Amma ba'du. Ikhwan fiddin azakumullah. Di antara hal yang menunjukkan bahaya lesan tanpa kendali berkaitan dengan orang-orang yang dikenal sebagai orang yang punya ilmu, orang yang ahli ibadah, dikenal kesalehan dan ketakwaannya secara lahir ialah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi kata beliau rahimahullah wa min al-ajabi termasuk perkara yang mengherankan أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك ويصعب عليه التحفظ min harakati lisani. Artinya kata beliau, termasuk hal yang mengherankan. Seorang insan ringan bagi dia, mudah bagi dia menjaga diri berhati-hati dari makan yang haram, kezaliman, perzinaan, mencuri, minum khamer, memandang yang haram dan yang lainnya. Gampang bagi dia itu semuanya. Tidak ini bisa. Tetapi sulit bagi dia menjaga pergerakan lesannya. Ini tentang orang-orang yang dua ilmin, dua ibadatin, wasolahin Orang yang bahirnya mengerti agama, atau ilmu. Orang yang ahli ibadah, yang saleh, dia punya ketakwaan, dia anti makan haram, anti keboliman, anti zina, anti mencuri, anti minum khamr, anti memandang perkara yang haram dan yang lain-lainnya. Tapi sulit bagi dia untuk menjaga pergerakan lesannya. Beliau mengatakan hatta tarar rajula yusharu ilaihi bid-dini waz-zuhdi wal-ibadati wa huwa yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha bala hingga engkau kadang melihat sosok seseorang yang ditunjuk tentang agamanya, tentang kezuhudannya, tentang ibadahnya. Ini ahli ibadah ini. Ini orang zuhud ini, ini orang soleh ini, orang yang taat agama ini, yang paham agama ini, tunjuk. Tetapi dia mengucapkan kalimat, mengucapkan kata-kata kalimat, kalimat yang Allah murkai, tidak dia pikir sebelumnya. Tidak terbersit dalam benak dia sebelumnya. Yanzilu bil kalimatil wahidati minha ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Dia tersungkur, terjatuh dengan satu kalimat saja. Terjatuh, tersungkur lebih jauh antara langit dan bumi, eh, lebih jauh dari timur dan barat. Beliau mengatakan wa kam tara min rajulin mutawarri'in anil fawahishi wa zulmi Sering kamu jumpai sosok orang yang warok, berhati-hati dari tindakan-tindakan keji, ucapan yang keji yang kotor, tindakan keji nggak mau, zina, lewat homoseksual, homer, nggak mau dia. Dia warok menjaga diri, hati-hati dari kezaliman. Tetapi walisanuhu yufri fi aradil ahya'i wal amwat walaibali bayaku. Tapi lesannya dia keluar daripadanya di kata-kata brodong begitu, ya begitu banyak, ya kata-kata yang begitu banyak pedas tentang kehormatan orang-orang yang masih hidup, kehormatan orang yang telah mati tidak peduli apa yang dia sampaikan. Ini bukan membahas ahli maksiat, bukan membahas orang yang fasik, bukan membahas orang yang dikenal keboliman, kefajirannya, atau keawamannya, atau buruk akhlaknya. Itu jangan dibahas. Kalau mereka yang ngomong sih ya, ya salah. Tadi kan ada pemakluman namanya orang fasik, ucapannya ya kotor, ucapannya kecil, Namanya juga orang jahat, tidak akan dia nggak bagus. Kalau dia ngomong bicara yang tidak-tidak, ya itulah orang fasik kan gitu. Tapi ini terkait dengan orang-orang yang mengerti ilmu, paham ilmu, paham agama, bahkan dituding, diisyaratkan, ditunjuk tentang keagamaan dia, ma'ruf bidinihi, dikenal keagamaan dia, keilmuan dia, kesolehan dia, ibadah dia, kezuhudan dia, dikenal. Tahu nggak mungkin dia berzina, nggak mungkin dia punya kelainan seksual begitu. Tidak mungkin dia mendolimi orang, tidak mungkin mencuri, tidak mungkin dia, tidak mungkin, tidak mungkin. Karena soleh kan tadi. Tapi lesanya lebih turah. Mencerca, mencaci maki, menjatuhkan, merendahkan kehormatan orang yang masih hidup, yang telah mati. Bahkan mungkin dia menjatuhkan kehormatan orang-orang yang mulia, yang punya yang, yang terhormat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tulabul ilmi, doa Allah, gak berjuli Membicarakan para ulama, membicarakan para umara, mencela mereka, merendahkan mereka, membongkar aibnya mereka, tidak berjuli Lesanya nggak terkendali. Ini yang sangat memprihatinkan, yang sangat aneh. Justru menggambarkan betapa bahayanya lesan itu bila tak terkendali. Disebut dengan bahaya Islam. Jadi korban lesan itu bukan hanya orang-orang awam yang nggak tahu agama. Bukan semata orang jahil yang nggak mengerti agama. Bukan semata orang yang akhlaknya bejat, ahlaknya rusak, dia nggak paham agama jadi korban. Bukan semata-mata ahli maksiat, orang fasik, orang yang bolim, orang yang kejam, orang yang lalim. Nggak hanya mereka. Tetapi korban-korban desa ini orang-orang yang dianggap soleh, yang dianggap bertakwa, yang dianggap punya agama, yang dianggap punya ilmu, lesanya pedas, lesanya tajam dibacakan lam biturah ini membahayakan Allah Musta'an juga yang Allah disebutkan dalam hadis yang lain dari Imam Ahmad, Abu Majah, wa Tirmidzi Belum mengatakan hasan sahih dari Mu'ad bin Jabal semoga Allah meridainya Rasulullah SAW ditanya tentang amal-amal yang bisa mendekatkan ke surga, menjauhkan dari neraka. Belum menjelaskan itu semua, menjelaskan tentang amal-amal kebajikan, pintu-pintu kebaikan. Dan belum mengatakan inti dari semua itu ialah ada menjaga lisan. Ketika itu Mu'ad bin Jabal semoga Allah meridhai mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah kami akan dihukum oleh Allah Jalla wa ala? Akan dihukum, akan disiksa, akan diadab dengan apa yang kita lafalkan?" Maka belum menegaskan wahal yakubun nasa nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim bukankah yang membuat orang-orang itu tersungkur di neraka jahanam pada wajah-wajah mereka atau pada mulut-mulut mereka, paru-paru mereka, melainkan hasil ucapan lesan mereka. Jawabannya nah. Rata-rata orang itu dimasukkan dalam neraka jahanam itu korban lesan. Masuk nerakanya nggak baik-baik. Wajahnya dulu. Itu menggambarkan betapa kecilnya dia, betapa jeleknya dia, betapa hinanya dia. Masuk nerakanya dari wajah. Tersungkur pada wajahnya, pada paruhnya. Rasul mengatakan sababnya ialah lisan yang tak terkendali. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam bukunya Jami' al-Ulum al hikam menjelaskan tentang riwayat di atas. Beliau mengatakan al-murad bi hasaitil al Sina yang dimaksud dengan hasil panen ucapan ialah jazaul kalamil muharrami wa uqubatuh. Balasan hukuman atas ucapan-ucapan yang haram. Beliau mengatakan fa innal insana yazra'u biqaulihi wa amalihi al hasanati wa sayyi'at. Masing-masing insan itu menanam dengan ucapannya, dengan perbuatannya, itu kayak orang menanam kebaikan atau kejelekan. Kalau ucapannya baik, amalnya baik, menanam kebaikan. Kalau ucapannya jelek, tindakannya jelek, menanam kejelekan. Kemudian, Kemudian insan tadi akan memanen apa yang dia tanam di hari kiamat nanti tergantung tanamannya. Beliau menegaskan faman zara khairan min qaulin au amalin ha, hasil karamatan. Barang siapa yang menanam kebaikan, ucapan yang baik, tutur kata yang baik, amal-amal yang baik, dia akan menuai, memanen kemuliaan. Tapi waman zara syarran min qaulin au amalin hasada ghadan an-nadamata. Namun barang siapa yang menanam kejahatan, kejelekan, keburukan baik ucapan atau amalan, maka dia akan menuai akan memanen besok dari kiamat rasa penyesalan. Dan bahir hadis ini kata beliau menunjukkan mayoritas orang masuk neraka dikarenakan lesannya. Sebab yang paling mendominasi orang masuk neraka lesannya. Allahu musta'an. Ibnu Fitina azakumullah sebab dengan lesan ini orang bisa mengucapkan kata-kata kufur, melafalkan kata-kata syirik, melafalkan kata-kata yang dengan itu dia murtad dari Islam dengan lesan. Syirik dosa yang paling besar. Kufur dosa yang paling besar. Dengan lesanya pula dia bisa lekaul Allah bila ilmin. Dengan lesan dia berbicara atas nama Allah, bicara tentang perkara agama, bicara tentang perkara syariat dengan tanpa ilmu. Melafalkan kata-kata batil, kata-kata bukar, melafalkan kata-kata menyimpang. Semua dengan lesan. Dengan lesan pula dia ghibah. Dia namimah. Dia berdusta. Kata kata Ibnu Hambal rahimahullah menegaskan bahkan rata-rata hampir semua tindakan dosa yang dikerjakan anggota badan fi'liyah seringkalinya disertai dengan lesan lesan yang menyemangati dengan lesan dia mengajak orang lain kadang ikut lesannya sehingga dengan lesan ini dia mengerjakan hampir semua dosa besar yang ada belum lagi yang namanya sihir dia jampi-jampi dengan lesan melafalkan suwuk-suwuk dengan lesan belum lagi yang namanya membicarakan aibnya orang lain, dia mencaci maki, dia mencela, dia merendahkan, dia menghinakan dengan lesan. Nuduh orang lain zina dengan tanpa bukti namanya qadzaf dengan lesan. Dia mengkafirkan orang lain dengan lesan. Dia menuduh yang lain mubtadi, sesat tanpa bukti dengan lesan. Dia mengklaim orang lain hizbi, munharif tanpa hak lesan. Itu semuanya perbuatannya lesan. Sehingga lesan ini bisa mengerjakan apapun dari semua hal yang ada pada keharaman-keharaman agama. Kalau nggak terkontrol, itu bahaya lesan. Allah mustahil. Dan saya korban-korbannya bukan semata-mata awam nas atau yang fasik, bahkan orang-orang yang dikenal dengan keagamaannya juga korban besar. Semenjak zaman dahulu kala dari lesanya. Kelompok-kelompok yang menyimpang yang sesat dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, ada penyimpangan kufur syirik, ada penyimpangan bid'ah, Bidah yang ada. Tidak lepas dari lesan. Dia menyampaikan, mengutarakan, mendakwahkan, mengajak orang terkait dengan pemahaman sesatnya itu menggunakan lesan. Hampir semuanya tidak lepas dari lesan. Allahumma musta'an. Di sini nampak sangat jelas tentang bahaya lisan. Barakallahu fiikum. Itu kenapa dalam Islam sangat-sangat ditekankan sekali untuk menjaga lesan ini, dijaga, dikontrol. Dan besar pahalanya. Nabi kita Muhammad eh, sallallahu alaihi wa ala wasallam pernah bersabda dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'idi semoga Allah meridainya kata beliau sallallahu alaihi wasallam man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah barang siapa yang menjamin untukku dia bisa menjaga antara dua jenggotnya lehya pertama kumis lehya kedua jenggot ini Antara itu namanya mulut lesan. Yang bisa yang bisa menjaga lesannya dan yang menjamin untukku dia bisa menjaga antara dua kakinya, ini kemaluannya. Aku jamin untuk dia masuk surga. Barakallahu Ini menunjukkan kata Ibn Battal rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari. Kata beliau menunjukkan aktsaru bala'in nas min qibali furujihim wal sinatihim faman salima min darari hadaini faqad salim menunjukkan mayoritas bala yang menimpa kebanyakan orang itu dari atau diakibatkan karena kemaluannya dan lesanya. Maka barang siapa yang selamat dari mara bahaya dua ini, sungguh dia telah selamat dan sungguh. Selamat agama, selamat dunianya, selamat ukhrawiyahnya. Surga jaminannya barakallahu fikum. Surga jaminannya barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad di musnadihi wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa kadzalika Al-Bukhari al Adab Al-Mufrad dan yang sahih dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya dalam petikan hadis suila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nas nar beliau ditanya tentang mayoritas sebab orang itu masuk ke dalam neraka dikatakan al-fam wal faraj mulutnya dia dan kemaluan maka yang bisa menjaga mulutnya menjaga lesanya, menjaga kemaluannya surga tempatnya. Iman fitina azakumullah sebagai penutup. Sampai isya kan ya? Insya Allah. Sebagai penutup, perlu disampaikan di sini bimbingan Islam barakallahu fikum terkait dengan masalah lesan. Disebutkan dalam sebuah hadis Inna Tirmidzi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, simple. Man somata naja. Barang siapa yang diam maka dia selamat. Man somata naja. Barang siapa yang diam maka dia akan selamat. Diam dari perkara-perkara yang mungkar, dari perkara-perkara yang batil. Barakallahu fikum. Selamat dia. Dari Thauban semoga Allah meridainya. Natabrani fil awsat dan dikatakan Hasan. Kata beliau SAW, Tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wabaka baka ala khati'atihi tuba beruntung bahagia baik bagi seseorang yang bisa mengendalikan lesan menguasai lesan mengendalikan lesan mengontrol lesannya dan luas bagi dia rumahnya dia menyendiri dengan ketakwaan dan kesolehan selamat dari Eh, masyarakatnya. Wa baka khati'atihi dan dia menangisi kesalahan. Tuba. Juga disebutkan dalam berita lain dari Imam Ahmad wa Tirmidzi dari katakan Hasan dari Uqbah bin Amir semoga Allah meridainya dia mengatakan ya Rasulullah man najat apa keselamatannya Rasulullah beliau mengatakan amlik alaika lisanak. Kuasai lisanmu. Kontrol lisanmu, lisan kamu. Kendalikan lisan kamu. Wal yasa'ka baituk. hendalah rumah itu luas bagi kamu. Wal wabki ala khati'atik. Engkau menangislah atas kesalahan kamu. Syahidnya amlik alaika lisanak. Kuasai lesanmu. Jaga lesanmu Kendalikan lisanmu, kontrol lisanmu. Hadis yang lain, Indah Tabrani fil Kabir dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya annahu irtaqa safa suatu hari beliau naik ke bukit sofa Fa'akhadha bilisani Pegang lisannya. Fakal sambil mengatakan ya lisan kul khairan tagnam waskut an syarrin taslam min qabli an tandam. Wahai lisan, ucapkan yang baik-baik, kamu akan dapat ghanimah. Kebaikan. Diamlah dari semua kejelekan kamu akan selamat sebelum kamu menyesal. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasul Sallallahu Alaihi bersabda, Aksaru khotoya ibni Adam lisanuh. Mayoritas kesalahan, dosa-dosa Bani Adam pada lesannya. Ya beliau menegur diri sendiri, lesan sendiri. Ini lisan. Kalau ngomong-ngomong yang baik, biar dapat menerima kebaikan. Diam, diam dari kejahatan dan kejelekan sebelum kamu selamat sebelum menyesal. Barakallahu fikum. Konsepnya nanti nasehatumullah disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah sebab kalau meridainya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Dia konsepnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mengucapkan yang baik-baik atau diam. Kalau ngomong yang baik, kalau nggak bisa diam. Jangan ngomong yang kotor, yang jelek. Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan saya bacakan dari kitabnya beliau Riyadhus Shalihin pada kitab yang ke-10 Kitabul Umur Al-Manhi Anha bab yang pertama Babu Tahrimil Ghibah wal Amru bi Hifdzil Lisan ketika mensarah hadis nomor 1511 yang saya bawakan di atas. Beliau mengatakan wa hadzal haditsu sarihun fi annahu yanbaghi alla yatakallama illa idza kana al-kalamu khaira. Hadis ini tegas menunjukkan seharusnya seorang insan jangan bicara kecuali kalau ucapannya baik. Apa ucapan yang baik itu? Belum mengatakan wahwaladhi zaharat maslahatuhu. Ucapan yang nampak jelas kemaslahatan dan kebaikan ucapan yang nampak jelas kebaikan dan kemaslahatannya Beliau mengatakan famata syakka fi dhuhuril maslahati fala yatakallam kalau dia ragu-ragu dan bimbang apakah ada maslahatnya ataukah tidak jangan bicara sehingga kalau bicara yakin ini bermaslahat yakin ini bermanfaat baru bicara kalau tidak Beliau menjelaskan sebelum membawakan riwayat di atas di buku yang sama. Kata beliau, "I'lam ketahuilah annahu yanbaghi likulli mukallafin ay yahfadha lisanahu an jamil kalam." Ketahuilah seyogyanya semestinya bagi setiap mukallaf menjaga lesan dia dari semua ucapan. Diam, jangan bicara Jangan berucap. Jaga lesan dari semua ucapan. Illa kecuali kalaman bahat fihi al-maslahah. Ucapan yang nampak jelas kemaslahatannya. Wa matastawal kalam wa tarkuhu fil maslahati fasunnatul imsaku anhu. Manakala sama kemaslahatannya, sama bicara atau diam sama kemaslahatannya, maka yang sunnah diam. Jangan bicara sekian kemaslahatannya. Diam juga sama kemaslahatannya. Diam, jangan bicara. Kenapa? Li'annahu qad yanjarul kalam mubah ila haramin aw makruh. Seringkali ucapan yang mubah itu menyeret pelakunya pada kata-kata haram atau makruh. Wa dzalika katsirun fil 'adah. Sering terjadi demikian pada umum. Dia mengatakan setelah itu wassalamatu la syai. Keselamatan kita, keselamatan agama kita tidak bisa ditandingi oleh apapun. Mending menyelamatkan agama, kamu diam. Najah, selamat. Ngomongnya ketika ucapannya baik, bermaslahat wabarakatuh. Hadha huwa Ikhwan ada tiga perkara penting yang perlu dipertimbangkan sebelum berbicara. Ketika semua terpenuhi, bicara. Kalau satu yang terpenuhi, diam saja. Jangan banyak bicara. Yang pertama adalah engkau pastikan ucapan kamu itu khair. Ucapan yang baik, ucapan yang hak Berarti kamu punya ilmunya di situ. Engkau punya dasar ilmiahnya di situ. Kamu punya argumentasinya, ada ayat, hadis, keterangan ulama yang mengatakan ini ucapan yang baik, ucapan yang hak. Dengan ilmu. Jangan mengucapkan yang batil. Jangan mengucapkan yang kamu nggak punya ilmunya. Diam saja. Yang kedua, pastikan baik motivasi kamu niatan kamu berbicara. Apa yang kamu inginkan dengan ucapan kamu. Maknanya pastikan ikhlas lillahi ta'ala. Kalimat yang benar ini, kata-kata yang baik ini, engkau utarakan, engkau sampaikan, dan niatan kamu bagus. Ikhlas lillahi ta'ala, yang kamu cari ridhonya Allah, tidak ada tendensi pribadi atau duniawi. Bukan ria, bukan sum'ah. Bukan untuk ketenaran, kemasyhuran, popularitas, atau yang lainnya. Ikhlas. Dan yang ketiga, pastikan berefek positif. Namanya asharuhu. Pastikan ucapan yang benar ini, yang baik ini, kalau sudah berjuang ikhlas dalam mengucapkannya, pastikan efeknya positif. Membawa kebaikan, kemaslahatan, perbaikan, manfaatan bagi yang lain. Tapi kalau ucapan ini disampaikan menimbulkan fitnah, diam. Atau khawatir orang lain gagal paham, muncul paham yang nggak beres, diam. Kala itu, saat itu jangan sampaikan. Sampai engkau pastikan betul-betul efeknya positif. Sampaikan. Tiga poin. Dasar ilmiahnya ada. Hak ucapan yang hak. Niatan kamu lillahi ta'ala. Berefek positif. Bukan mengundang fitnah atau polemik atau yang lainnya. Hada huwa. Baru dikatakan, faliyakul khairah. Ucapkan kebaikan tadi. Kalau nggak terpenuhi, liyasmud. Barakulahikum. Kata sebagian salaf, Allah Jalla wa'ala menciptakan untuk kita telinga ada dua kanan kiri. Lesan cuma satu. Ini toh ya. nggak ada lesan di sini, nggak ada di sini, nggak ada di sini. Satu toh. Mereka mengatakan maknanya adalah engkau wahai anak Adam dianjurkan memperbanyak mendengar, bukan bicara. Telinga untuk apa ini? Mendengar. Lesan untuk bicara. Kamu punya dua telinga. Lesan cuma satu Maknanya hanya memperbaiki mendengar. Kamu mendengar, mendengarkan yang baik-baik, nasihat. Pendengar setia saja. Jangan banyak komentar. Lesan satu. Maka jangan banyak bicara. Ketika bicara, khairan perkara kebaikan barakallahu fikum. Wahada wawah. Dipahami insya Allah ya. Ini konsepnya. Dengan itu insya Allah ta'ala akan terjaga dari mara bahaya yang ditimbulkan oleh lesan tadi barakallahu menggapai ghanimah ucapan eh, menggapai ghanimah harta rapasan yang banyak namanya keuntungannya sangat besar juga selamat dari mara bahaya barakallahu ini yang bisa diutarakan yang dirinci oleh para ulama adalah satu tulisan penyakit-penyakit resang apa saja yang dilafalkan oleh lisan yang diharam oleh agama. Ada yang menyebutkan ada 20 penyakit lisan. Nah, ada yang mengatakan demikian. Tentu banyak sekali. Contohnya yang dijelaskan sebelumnya, gadib, dusta, riba, meribai orang, namimah, eh, mengadu domba, ah, takfir, takdik, tersik, diberi hakin, sabun, syatmun, caci maki, qadzaf, nuduh orang zina dengan tambah hujah. Dan masih banyak yang lain, at-ta'alli 'ala Allah, bersumpah atas nama Allah, Allah tak mengampuni bulan Dan yang lainnya lagi, ada 20 penyakit kesan dirinci oleh para ulama supaya kita mewaspadai penyakit-penyakit yang ada, mewaspadai mara bahayanya, ditinggalkan, jangan kamu lakukan, dijaga, dikendalikan, dikontrol dengan sungguh-sungguh dengan penuh perjuangan yang dilafalkan hanya kebaikan. Insya Allah itu yang menyelamatkan. Barakalawikum Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ada masalah kan? Menjelang azan Isya waktunya untuk tanya jawab mungkin kan dan ada para Datang. Datang belum? Kalau udah datang dulu aja. Baru dijawab pertanyaannya. Udah isya belum? Udah, akan dulu aja. Monggo akan dulu. Baik, barakallahu fikum. Ada yang bertanya bagaimana cara menasihati yang benar ketika menemukan seseorang muslim, muslimah, aba, ummahat, kumpul-kumpul hibah. Sampaikan baik-baik tentang keharaman hibah dalam Islam. Barakallahu fikum. Sampaikan keharamannya, tegur baik-baik supaya jangan meneribai orang diganti dengan perbincangan yang lain yang syar'i atau perkara yang mubah ketika dengan baik-baik kemudian tidak ada faedahnya ketika antum punya cara yang lain yang bisa kamu kerjakan untuk mengingkari kemungkaran tadi lakukan selama tadi tidak mengundang fitnah besar kalau nggak mampu kalau nggak sanggup wajib bagi Anda untuk pergi dari sini. Pertanda Anda tidak meridhoinya. Itu secara global yang sampaikan Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bukunya Al-Adhkar. Jadi yang hadir di sebuah majlis mendengar riba dikerjakan ingkari Orang yang diribai, yang digunjing, kamu tahu ini orang baik, orang soleh, kamu bela dia. Sampaikan ini orang yang baik, orang yang baik-baik, orang yang soleh. Mampu lakukan. Kalau kamu nggak mampu pergi dari situ. itu. Nama ya Insya Allah Ta'ala kalau para ikhwah yang ngaji, yang taklim, paham haramnya ghibah. Taib sehingga salafiyun harus sunnah jamaah salafiyin harus hati-hati dari ghibah ini. Barakallahu Bolehkah berhenti menasihati seseorang ketika nasihat itu dibalas dengan permusuhan? Masya Allah. Taib, uh, eh, an-nasiha barakallahu fikum Katanya Asyik Al-Allamah Ubaid jabir rahimahullah, Syekh Ubaid jabir rahimahullah, Al-munasahatu la budda an tantahiya ila syai. Yang namanya menasihati pasti berhenti pada satu titik. Imal kabul wa imal inat. Mungkin dia nerima, mungkin ngeyel nentang. Dan itu nggak perlu banyak majelis. Hanya perlu sekian majelis selesai. Akan tahu ini orang gabus atau batu. Ada. Kamu nasi dengan, dengan cara yang baik. Kok dia menerima, Alhamdulillah, selesai. Dia menerima, tapi masih banyak iskal di kepala dia. Sabar kata beliau. Kamu sabari dengan perlahan kau hilangkan kerancuan di pikirannya itu sampai jelas. Nerima alhamdulillah. Atau yang berikutnya al-inad. Nolak nasihat, tidak mau terima nasihat, ngeyel, nentang, malah memusuhi. Masalah. Selesai tugas Anda menasihati orang itu barakallahu Ngoten nggih. Hadza huwa. <clears throat> Apakah seorang musafir disyariatkan berzikir ba'da sholat maghrib? Untuk zikir disyariatkan ya. Zikir pagi, zikir petang, zikir mutlak disyariatkan. Kemudian sholat sunnah selain rawatib dianjurkan. Terutama duha yang mulai dianjurkan. Untuk yang rawatib hanya qabliyah subuh. Ada rawatib yang selain itu pendapat jumhur ulama mengatakan la ada Al musafir tidak menunaikan rawatib qabliyah atau ba'diyah kecuali qabliyah sunnah. Kalau zikir normal sebagaimana biasa. Tapi ketika ada membaca sebuah hadis tapi terkait dengan para musafirin disebutkan la yusabbih. Jangan layu sabih tidak bertasbih itu yang kata para ulama, la yusalli as-subhah. Tidak mengerjakan saat subhah, ay an-nafilah. Tidak mengerjakan saat sunnah. Itu yang disebut dalam syarahnya. Paham ya? Dan dirinci oleh para ulama nama di atas. Untuk yang duha boleh, untuk yang kiamulail boleh, untuk yang rawatib hanya qobliya subuh. Karena beliau SAW tidak pernah mengerjakan rawatib dalam safarnya. Kalau qabla subuh dikerjakan safar atau mukim. Paham ya? Jangan dimanakan secara bahasa. Kalau kamu memanakan secara bahasa, nggak bertasbih. Akhirnya muncul pemahaman tidak berpikir. Ada kata. Dia dalam syarahnya kata-kata la yusabbih tidak asal sunnah. Ada berpikir normal sebagaimana biasa kamu berpikir, berdiri, duduk, berbaring, kamu berpikir dalam kondisi kamu musafir, kondisi kamunya mukim, berpikir. Ada zikir yang mutlak, ada yang muqayyad. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bolehkah menyelenggarakan privat pengajaran online? Semacam belajar tajwid, tahsin, bahasa Arab, dan yang lainnya. Lalu mengambil upah atas pengajaran tersebut hmm, privat, online, bahasa Arab. Bagi para peserta, daftar. Mana ya? Berapa daftarannya Pak? Pelajaran ini insya Allah ta'ala akan selesai intensif setiap hari. Selesai dalam waktu dua bulan. Bahasa Arab selama dua bulan. Satu bulannya satu peserta membayar 500 ribu. Dua bulan satu juta. Anda akan mendapatkan PDF buku ajar. Anda akan mendapatkan eh, mungkin bahasanya audio atau apa pengajaran yang ada secara online. Anda akan dimasukkan dalam grup khusus ya, ya, ya, intinya bayarnya kita per bulan dua bulan satu juta bayar di ketika pendaftaran kira-kira begitu ya gitu ya demikian mungkin kira-kira gambarannya Solo semangat ini oh yang yang daftar 100 orang dikalikan setengah juta sama dengan Dua bulan seratus juta. Modalnya dia apa? Modalnya dia mau bikin channel untuk bikin web grup gitu. Nah, ada kitab yang dia ajarkan kirim PDF paling kuota berapa berapa ribu. Nah, paling kuota dia menyampaikan pengajarannya, ada audionya atau ada audio visual, eh, video visualnya atau apa begitu yang menampakkan papan tulis, ada contohnya ada yang gerak-gerak begitu menjelaskan modalnya sih nggak begitu banyak Pak. ya dia beli kuota satu bulan 40 giga cukup insya Allah ya Hah? 40 giga simpati paling 120 150 dua bulan 300 ribu Wah, dapat 100 juta lumayan ya modal telung atau sewu dapati seratus juta ya. Nah, itu. Gitu gambarannya. Siapa <laughs> tanya mantu? Kalau gambaran seperti ini itu dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasan ahdul ujrati ala tahdid. Hukum mengambil upah atas pengajaran ilmu, pengajaran hadis, pengajaran Quran, pengajaran ilmu agama, termasuk tajwid, tahsin, bahasa Arab, apa hukumnya? Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, ada yang memperinci, rinciannya ketika ada orang yang fakir, orang yang muhtaj, ya miskin fakir, tidak ada pekerjaan yang bisa dikerjakan, ha, apalagi para tulabul ilmi, para pencari ilmu melarang dia mencari maisha harus fokus ngajari mereka, akan diperbolehkan hanya sekedar untuk hajatnya saja bukan untuk memperkaya Paham ini? Ini yang dirojekan oleh para ulama. Secara afdolinya tidak. Hal yang paling diingkari oleh para salaf terdahulu ketika mendapati seorang muhadith dia mengambil upah atas hadisnya. Gambarannya, suruhnya adalah jadi gambaran tadi. Dulu ada hadis, ada sebuah ruangan untuk dia menyampaikan hadis. Di pintu sana ada aspirinnya. Yang mau hadis daftar dulu. Satu hadis, satu dirham. Udah daftar, kasih kertas, fulan lima hadis. Bayar di sana berapa? 5 dirham. Kasih lima hadis. Tuh, 2, 3, 4, 5, selesai. Secara keluar. Dulu, sudah paham, para muhadithin, para hadis itu memiliki hadis sesuai dengan kadar yang dia miliki. Ya kadar sejauh mana dari arah ilmiah, mengambil ilmu dari para ulama, hafalan dia seberapa, itu ada ada ada apa namanya angkanya. Ini hafal seribu hadis, ini hafal seribu hadis, ini menghafal seratus ribu hadis. Wah, Seribu lumayan. Berapa? Lima, kasih lima. Selesai. Lima lagi pak, kasih lima berikutnya lagi, selesai. Kan belum belum belum seribu. Orang lain datang kasih lima yang tadi, selesai. Itu gambarannya. Difahami ya? Satu orang eh, satu hadis satu dirham. Barakallahu. Paham tuh? Ada Ini ketahuan oleh para ulama di hadis. Uh, dikecam sama mereka. Mereka membawakan bayi syair, Bayi-bayi syair yang mengecam tindakan si bulan. Mana ilmunya kamu? Mana bla bla bla bla bla bla terkait dengan tindakan dia itu. Sehingga sangat dibenci oleh para salaf tindakan seperti ini secara secara hukum syar'inya eh, yang roje dirinci tadi. Kalau dia fakirun muhtaj, sangat butuh, sangat miskin, sangat fakir, banyak dia tanggung dan dia nggak punya waktu untuk mencari maisha. Diperbolehkan dengan syarat hanya untuk kebutuhan dia yang sekunder, eh, yang yang primer. Secukupnya saja bukan dalam rangka untuk memperkaya diri atau memper, memperbanyak harta. Barakallahu. Dipahami gitu? Hada huwa. Barakallahu fikum. Jadi yang dikatakan akhdul ujra ala tahdif. Kalau di zaman sekarang ini eh, dai pasang tarif DPT. Dai pasang tarif. para kuat Apalagi ada manajemennya ada segala macamnya gitu ya. Dai pasang tarif. Kalau di zaman sekarang ini uh, dai yang menjadikan dakwahnya menjadi entertainment. Dibahasakan dakwah entertainment, Sehingga dia menggali keuntungan besar dengan ini semua. Barakallahu. Difahami insyaallah ya. Kalau memperkaya diri adalah Yesus juz. Menjatuhkan kehormatan dia, menjatuhkan wibawa dia, menghinakan ilmu yang dia sampaikan. wadah Jangan punya konsep ATM. Para ustadz itu DPT ATM, dai pasang tarif ATM, anak telepon mangkat. Nah, klik telepon. Gitu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Khair Ustaz, khair. Ustaz, fadhal antum kebabakan Ustaz. Kapan? Hari ini tanggal berapa? Sekian. Berapa lama taklimnya? Sekian jam. Hubungi asri saya. Namanya ini asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum asrinya Ustadz. Betul. Anak aslinya beliau. Ada apa? Kami dari Bapak kami nih mau mengundang Ustadz untuk hari Senin tanggal berapa sekarang ini? Hah? Tanggal 7 Oktober 2024 Ya her, berapa lama taklimnya? Taklimnya dari mulai jam 5 sampai selesai. Ya her. Uh, anu ya, ini tarifnya satu jamnya itu 5 juta. Kalau Anda taklim dari jam 5 sampai selesai, palingnya sampai jam 7.30, 2 jam setengah. Berarti 12 juta setengah. Itu hanya untuk tarif ceramahnya Ustaz. Uh, ada anu ya biaya transportasi sekian Jangan lupa akomodasi sekian. Siap? Siap. Catat. Ya, kami tulis dalam daftar kajian Ustaz. Silakan ditransfer terlebih dahulu tanda jadi. Pokoknya eh, lemes banget ngomongnya Ustaz kayak profesional banget. Bukan profesional, ngerti banget gaya mereka gitu. <laughs> kayak itu caranya. Ini yang dikatakan mengambil upah atas pengajaran ilmu. Jadi saya bacakan dai pasang tarif. Ini masih model-model manual. Kalau yang yang canggih nah, langsung dibikin entertainment. Udah dimainkan sponsor segala macam. Wah oh, main semua yang full semua itu. Ini yang dilarang oleh para salaf menghinakan ulamanya, menghinakan alimnya, menghinakan tadarusatnya, menghinakan ilmu yang dia bawa ada lagi. Dipahami soalnya ya? Jangan DPT ATM. <clears throat> dari pasang tarif, ada telepon berangkat. Gitu. Enggak ada telepon, ya orang mangkat. Allah musta'an. Dipahami gitu? Ada Allah. والله أعلم بالصواب والحمد لله Loh, kok diem? Wis? Wis, cukup. Arek lho. Ada lagi yang lain? Wis. Dah sih soalnya ada lagi yang lain? Atau ada lagi yang mau tanyakan lagi yang lain? Barakallahu itu. Saya nggak ada lagi ya. Eh, Allah yang akan tanyakan terakhir itu, itulah godaannya orang yang punya ilmu. Godaannya orang yang terkenal, populer, tenang, masyhur, punya nama. Godaan mereka itu eh, yang pertama kali itu bukan subhat. Subhat, masya Allah punya ilmu, bantai semua penyimpangan-penyimpangan yang ada itu. Tetapi godaan yang paling pertama, yang paling berat ialah syahwat dunia. Artinya syahwat dunia. Dibahasakan dunia dengan akan macam-macam. Bisa harta kayak tadi itu. Dia betul-betul mencari harta untuk itu. Pasang tarif, DPT, dai pasang tarif, dakwah payment. Atau posisi jabatan dia kepingin posisi di tengah-tengah masyarakatnya, dielulukan, eh, dipuji, disanjung, tempatnya rujukan, dia bangga dengan itu, tenar dengan itu, populer dengan itu. Muncul hubbul madah, senang sanjungan, senang pujian. Ini yang merobek-robek keikhlasan. Kalau terbawa ke arah sana hancur dia dikarenakan ancaman keras bagi orang yang punya ilmu dan tidak ikhlas terkait dengan ilmu. Hati-hati. Ya, kata bukan harta, tapi sanjungan, pujian, barakafikum. Katanya lain-lainnya. Barakafikum mengecil wanita jika bisa. Nah, kan beda kalau yang datang melamar seorang akhwat itu ustadz kan beda dengan yang datang orang biasa. Yang terima siapa? biasanya siapa kok diem siapa ustadz ini hmm. ini ustadz ini bukan ustadz sama-sama ngelamar nah, jangan jangan soalnya mikir mikir mikir sebelum anda malu tolak ustadz maju atau ikut maju memilih nah, ustadznya hati-hati hati-hati bukan seudon tetapi hati-hati jangan sampai ilmu yang kamu miliki, posisi kamu yang kamu miliki sebagai seorang talibul ilmi, ahlul ilmi yang dikatakan ustaz, dikatakan dai dimanfaatkan untuk itu mengejar wanita satu istri, dua istri, tiga istri, segala macamnya, tapi tidak bisa adil mempermainkan anak orang dengan apa yang dia mau. Saya ngomong demikian dikarenakan itu pengalaman di masa lalu ada kejadiannya Barakallahu gitu. Jangan mempermainkan anak orang. Hmm? Jangan bahas kelas yang sekarang ini. Kelas dulu-dulu aja ketika masih nyantri, masih tolebul ilmi. Wah, itu menghebohkan. Hmm? Ini pengalaman kita dulu. Di tahun 90-an. Kita nyantri di Yogyakarta. Ya. Itu kan dikenal itu. Tadribu doa. Uh, itu namanya melambung nasional. Santrinya, wah, itu dambaan setiap hmm, camar-camar calon itu Ada yang maju. Siapa ini? Oh, santri dagolan. Gih, langsung. Hah? Diburu itu. Ada sebagian kami bukan santri mustami ya nggak harus beda ya, gitu mustami mustami memanfaatkan ini kemasyuran nama besar yang ada itu untuk ini mempermainkan anak orang dulu kita di mulai tahun 96 sampai ke atas jadi diminta untuk menyampaikan ilmu, latihan dakwah. Dakwah kita dulu itu masuk ke kampus-kampus. Assalamualaikum. Di halako-halako ilmu, tapi yang datang kebanyakan para mahasiswa dan juga mahasiswa. Winya ini yang jadi, jadi, jadi masalah. Nah. Satu rojul ini, mustamik dia. Mbak dengar khabar di halako ini, daerah ini, kok ada akhwat yang zeh, Pura-pura kepengen ta'aruf. Pas ta'aruf, <clears throat> siapa fulan? Belajar dari mana? Belajar di Degunen. Tadi butuh Acok. Wah, wow, luar biasa Aku di mau dipersunting sama santri tidak. Dia nggak bilang santri kok belajar jadi kok. Tataruf, nazar, nazar. Dan nazar gini gini gini. Dan nazar pokoknya, pokoknya nazar dulu pokoknya nazar udah lama dimintai keputusannya afwan udah jadi ada yang kurang serap pada antinya ditolak tapi udah bangga yang maju satu negolan ditolak sama mereka itu merupakan prestasi. <laughs> eh, Allah Kayak gitu lagi. Terus beberapa akhwat yang jadi korban. Terdengarlah ke telinga kita. Kan laporan. Sopo pulang, Fulan. <laughs> Wah, ini ngaco ini langsung kita sampaikan kesamanya itu bukan santri itu mustami itu ini orang nggak beres ini. sampaikan ya kecewa juga ternador <laughs> ini yang dibahasakan mempermainkan anak orang hati-hati jangan sampai demikian akhirnya ya sudah kita hadir perjalanan ke mahada ini orang nggak beres ini Kemudian teman sekarang? Allah alam sob bagaimana keadaan dia ya sekarang. Allah Hati-hati loh ya. Ini penyakitnya orang-orang besar. Al-Bahim ikhlaskan niat yang tulus yang jujur lillahi tabaraka taala dan terkait dengan masalah lesan itu kesimpulannya Faliyakul khairan awliyasmud. ucapkan yang baik atau diam. Cukup? Ada yang lain? Yang mau sampaikan? Yaki? Peace.